Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan wakaf dan ibtida. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibtida' Ibtida adalah memulai bacaan dari awal atau setelah wakaf. Ibtida artinya memulai. Ibtida ada empat jenis. Yang pertama, tam artinya sempurna. Yang kedua, kafi artinya cukup, cukup sempurna. Yang ketiga, hasan artinya baik atau bagus. Dan yang keempat adalah qabih, artinya buruk. Apa yang dimaksud dengan ibtida tam atau sempurna? Ibtida tam adalah memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Contohnya ibtida pada ayat yang keenam dari surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya. Memulai dari lafaz innalladzina kafaru ini ibtida yang tam karena ayat yang keenam ini tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertakwa. Dan ayat yang keenam dengan ketujuh berbicara tentang orang-orang kafir dan ayat yang ke-8 berbicara tentang orang-orang munafik. Hukumnya boleh. Yang kedua, ibtida kafi, yakni memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi maknanya, bukan dari sisi lafaznya. Contoh, memulai bacaan dari khatamallahu ala qulubihim ayat yang ketujuh di mana ayat yang ketujuh ada hubungan dengan ayat yang ke-6 dari sisi makna, tapi dari sisi lafaz ayat yang ke-6 sudah sempurna. Sudah cukup. Dan hukumnya boleh. Kemudian contoh ibtida yang hasan atau apa ini maksud dengan ibtida yang hasan? Ibtida yang hasan adalah memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Cara ini dibenarkan hanya pada awal ayat. Contoh wakaf pada kata musbihin dan ibtida pada kalimat wabillail ayat yang berikutnya. Dan hukumnya boleh karena dia di awal ayat dan kita tahu bahwa disunahkan untuk berhenti pada setiap akhir ayat. Terakhir adalah ibtida kobih atau buruk, yakni memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna bukan pada awal ayat ya contohnya memulai dari kata rabbihim di ayat yang kelima di surat Al-Baqarah di mana ayat yang kelima ya itu berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun nah ketika wakaf di kalimat huda kalau kita mau baca hendaknya dari kata sebelumnya. Ya. Tidak memulai dari mirrabbihim. Nah, ibtida ini ibtida yang tidak boleh dilakukan, tidak sesuai dengan adab kiroah. Inilah empat macam jenis ibtida dan sebagian ulama mengatakan bahwa ibtida ada dua macam saja, yakni ibtida yang boleh dan ibtida yang bagus dan ibtida yang qabih. Wallahu a'lam biswab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.